Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia. Kalimat yang penuh dengan berkah kepada zat yang maha suci, maha mulia dan maha penuh dengan berkah. Satu-satunya pencipta, pemilik, pengawas, penyiap segala kebutuhan. Dan sekaligus yang memusnahkan yang ia inginkan di langit ataupun di bumi. Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya. Dia maha hidup, berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. Zatnya tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rindu, penuh dengan cinta, dan harapan akan disatukan bersama manusia terbaik ini nantinya. Kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat hukum halal haramnya sang pencipta, sehingga kita punya panduan hidup dan berbahagialah orang yang menjadi pengikut manusia terbaik ini. Sebagaimana sudah terlihat dalam kehidupannya, dari awal lahir sampai meninggal dunia dan akhirnya tersebarnya agama yang mulia ini Sang pencipta Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita minhajul muslim dan kita malam ini masuk ke pasal ke-16 beriman terhadap wajibnya beramal ma'ruf dan nahi mungkar serta etikanya. Sudah sering kita ulangi ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, makna beriman adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kalau saya mengatakan misalnya saya beriman kepada Allah, maka saya harus sering mengucapkan dengan lisan saya, Bismillah setiap kali aktivitas Alhamdulillah setelah aktivitas Masya Allah pada saat kagum Insya Allah pada saat berjanji Kemudian diyakini dalam hati Tentang keberadaan dan wujudnya sang pencipta Allah Kemudian kita mengaplikasikan dengan anggota tubuh kita Menjalankan apa yang diperintahkan wajib dan sunnah Menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, haram ataupun makruh. Wajibnya amar ma'ruf dan kita tahu definisi wajib dalam agama kita kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal berdosa. Artinya tidak ada opsi untuk meninggalkannya. Beramar ma'ruf. Amar diambil dari kata-kata amara, ya'muru, yang berarti menyeru, memerintahkan, mengajak. Ma'ruf artinya segala sesuatu yang Allah perintahkan. Yang sifatnya perintah mengerjakan kepatuhan, ibadah. Dan nahi dari kata-kata naha, yanha yang berarti melarang dan menghadap. Mungkar semua yang Allah larang serta etika, adab dan tata keramanya seperti apa. Saya akan bacakan Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah membagi beberapa poin dalam merincikan pasal kita ini. Namun sebelumnya kita perlu ketahui teman-teman sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian daripada agama kita. Dan dia bagian daripada sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dinun nasiha agama ini semuanya isinya nasihat. Tidak boleh sama sekali seseorang muslim diam kalau dia melihat sebuah perbuatan baik kecuali dia mendukungnya dan kalau dia melihat perbuatan mungkar, perbuatan mungkar kecuali dia menghalangnya. Poin pertama atau sub bahasan pertama yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar al tentang kewajiban beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Kata beliau seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atas setiap muslim yang mukallaf mukallaf artinya sudah balik lagi mampu dan telah mengetahui al-ma'ruf kebaikan dan ia melihat kebaikan itu terabaikan atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan. Makna kalimat ini teman-teman sekalian, kita dalam Islam tidak dianjurkan untuk mengorek-ngorek kesalahan orang. Gak ada kewajiban antum selesai sholat keluar dari masjid pegang tangan seseorang lalu katakan kamu sudah sholat belum? Gak ada dalam Islam. Karena kita tidak tahu dia sholat atau tidak. Mungkin dia sudah sholat tadi. Mungkin dia sholat di tempat lain. Mungkin dia musafir. Mungkin dia bukan muslim. Banyak sekali. Jadi harus betul-betul dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ma'ruf itu kebaikan ditinggalkan. Dia tahu. Dia lagi jalan sama temannya, azan sholat, temannya nggak ikut sholat. Depan mata dia, ya silahkan. Pada saat itu tegaklah kewajiban. Tapi tidak ada dalam Islam sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang. Tidak perlu kita intip tetangga sholat atau tidak. Tidak perlu. Tidak perlu juga kalau ada orang memberikan kepada kita hadiah, kita pakai bertanya ini halal atau tidak. Karena dalam Islam itu. Kecuali antum tahu benar memang haram sumbernya, eh jangan diterima. Tapi kalau enggak, terima. Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Nabi nggak tanya tuh halal atau enggak. Yang jelas produknya nyata depan mata halal selesai. Kecuali nyata orang itu dari sumber haram, dari hasil korupsi, hasil sumber haram, maka itu lain. Jadi harus dia pada saat mau amar ma'ruf nahi mungkar dia tahu kalau ma'ruf itu apa. Jangan sampai dia menegur orang dia sendiri nggak tahu apa yang dia tegur. Dan memang ma'ruf itu sedang dilanggar atau ditinggalkan. Dan kemungkaran dia harus tahu ini mungkar atau bukan. Dan memang kemungkaran sedang dilakukan. Barulah di sini dia amar ma'ruf nahi mungkar. Makin antum menutup diri antum dari lingkup mencari-cari kesalahan orang lain, makin bebas dari hisab hari kiamat. Sekali lagi, makin kita menutup zona kita, lingkup kita untuk masuk ke hal-hal yang berhubungan profesi seseorang, pribadi dia, maka makin aman kita dari hisab hari kiamat. Karena kalau kita lihat orang berbuat kemungkaran dan kita tidak luruskan atau kita lihat orang meninggalkan ma'ruf tidak kita ingatkan, maka ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang lihat kemungkaran lalu dia tidak memungkirinya maka orang yang sedang, sedang berbuat mungkar itu akan mencekik lehernya orang ini di hari kiamat di depan Allah di mahsyar sambil berkata, "Ya Allah, orang ini melihat saya berbuat mungkar dan dia tidak mengingatkan. Sekarang saya tuntut." Diambil pahalanya dikasih ke orang yang berbuat mungkar itu. Makanya kita harus hati-hati. Kata beliau saya ulangi lagi, seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramal ma'ruf dan benahi mungkar untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atas setiap muslim punya kewajiban yang mukallaf kalau sudah balik. Kalau belum balik tidak ada beban hukum. Tambah lagi, lagi mampu. Dia bisa lakukan itu. Kalau misal ada orang berbuat kemungkaran di Amerika, kita nggak bisa luruskan. Cuma lihat di media, Ya mungkin kita cuma doakan saja, tapi kalau di depan mata bisa kita ingatkan. Dikatakan di sini dan dia juga selain mukallaf mampu telah mengetahui ma'ruf kebaikan dan ia melihat kebaikan itu terabaikan dan ia mengetahui kemungkaran dan melihat dilakukan kemungkaran itu. Sementara ia mampu memerintah atau melakukan perubahan dengan tangan atau dengan lisannya. Tentu di sini dimaksud mampu seperti misalnya orang tua pada anaknya, atasan pada bawahannya, ya. Sekarang untuk punya perusahaan, untuk punya hak wajibkan semua laki-laki sholat di masjid. Harus wajib mereka ikuti. Itu hak antum, gitu ya. Begitu pula pada saat seseorang muslim misalnya memiliki butik atau tempat kerja khusus wanita lalu dia pekerjakan wanitanya harus pegawainya harus pakai jilbab atau pembantu rumah tangga misalnya atau dia ajak untuk orang ajak ingatkan sholat ajak puasa supirnya diajak untuk sholat bersama-sama di masjid diperintahkan untuk A, B, C dan seterusnya sebagaimana juga ada orang yang sengaja marah dia menyeru kepada kemungkaran seperti orang yang punya perusahaan lalu melarang muslimah pakai jilbab misalnya. Atau dia sengaja melarang pegawainya sholat. Gitu. Saya temukan ada beberapa orang-orang muslim yang bekerja di samping restoran kami dulu di Kalibata. Itu memang dia sampai mengeluh. Enak benar jadi pegawai di restoran ditunjuk ke restoran kami. Kok bisa kalau azan ke masjid sholat ya? Kita kadang-kadang Jumat aja masih dilarang. Tapi orang masih belum memiliki ilmu dan iman sehingga mereka masih mengiyakan. Dia belum tahu gitu. Di sini kalau dia punya power, punya kekuatan tangan, maksudnya adalah punya kedudukan terhadap orang itu, dia ubah dengan tangannya atau dengan lisannya. Sampai sini paragraf pertama sudah selesai. Beliau lanjutkan, dia meyakini bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk kewajiban agama yang termulia Sesudah beriman kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, sebab Allah menyebutkannya dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah iman kepada Allah yang maha suci dan maha mulia. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ciri yang membuat kita menjadi umat yang terbaik karena sifat kalian diwajibkan buat kalian secara merata menyuruh kepada yang ma'ruf dan ma'ruf semua yang Allah perintahkan dan mencegah dari yang mungkar dan mungkar semua yang Allah larang dan beriman kepada Allah. Yang demikian itu juga berlandaskan dalil-dalil berikut ini yang menjelaskan kepada kita kalau wajibnya beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Dalil-dalil naklinya yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ma'ruf serta seperti tertera dalam firman-Nya di dalam surah Al-Imran 104 ayat 104 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Hendaklah semestinya, seharusnya ada di antara kalian segolongan umat dan umat jumlahnya tiga orang ke atas yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau kita itlakkan kebajikan berarti masuk dalamnya amr ma'ruf nahi mungkar. Karena nahi mungkar juga melarang kemungkaran adalah kebajikan. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan ini dalil nakli yang pertama yang menjelaskan kepada kita menurut Syekh Abu rahimahullah tentang wajibnya amr ma'ruf nahi mungkar dalam agama bagi orang yang mukallaf mampu dan lihat depan matanya ma'ruf ditinggalkan dan mungkar dilakukan serta dia sudah tahu kalau itu ma'ruf dan dia sudah tahu kalau itu mungkar jadi nggak boleh spontanitas teman-teman ada orang berantem di pinggir jalan kita berhenti lalu kita lihat siapa yang lemah langsung saja kita bela belum tentu sampai sabda Nabi Shallallahu SAW atau ada orang mengeluh kepada kita kemudian belum kita dengar rivalnya langsung saja kita percaya. Ini juga nggak boleh. Dalam bab amal ma'ruf nahi mungkar sampai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang kepadamu seseorang mata kanannya sudah copot, sudah keluar mata kanannya, jangan kamu percaya dia sampai melihat rivalnya. Lawannya siapa? Kalau ngomong Muhammad Ma'ruf nahi mungkar, lihat lawannya, rivalnya. Siapa tahu rivalnya sudah dua-dua matanya kecabut. Mungkin lebih parah. Jadi nggak boleh dengar sepihak. Dalil yang kedua, dalam dalil nakli, informasi dari Allah yang maha suci dan maha tinggi tentang ahli wilayahnya atau para wali-walinya. Bahwa mereka selalu beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Selalu saja meluruskan kesalahan, selalu juga melarang kemungkaran. Tapi hati-hati teman-teman sekalian ya, Jangan sampai beramar ma'ruf, jangan sampai memasuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar sementara tidak punya ilmunya di situ. Sekarang saya lihat ada penyakit di ikhwa ini dan akhwat ini. Tidak kenal orang, main tahdir sama sini. Main salah-salahin orang. Belum pernah tabayun, belum pernah ngobrol, belum pernah nanya. Tidak tahu siapa orang itu. Ya. Untuk apa ini? Ini salah. Ini tidak masuk dalam syarat kita tadi. Dia harus lihat ma'ruf yang ditinggal dan dia harus tahu mungkar yang dilakukan. Itu pun juga dia harus bertanya. Terbaik, pastikan. Benar gak? Benar gak? Mungkar itu punya argumen. Kita gak tahu. Ya. Apalagi kalau ikhwah itu yang masih baru belajar dan akhwat ini jangan sampai masuk zona itu. Sampai saya mengatakan tahdir yang terjadi antara penuntut ilmu ini penyakit. Penyakit itu. Gak boleh ada itu. Sama sekali, jangan. Di majelis ilmu jangan ada itu. Tahdir itu teman-teman, dari seorang alim ulama kepada seseorang yang fasik. Yang kefasikannya dikhawatirkan merata dan menyusahkan umat. Yang mentahdir siapa? Alim ulama. Bukan antum yang baru belajar kemarin, main tahdir-tahdir sama Jadi penyakit seakan-akan itu hobi sekarang. Hmm? Tidak dianggap keren kalau nggak tahdir. Nah. Dari mana Bahkan lebih parah mentahdir ustadznya, mentahdir gurunya, mentahdir syekh. Syekh-syekh juga bisa lebih banyak ditahdir. Orang yang sudah hafal 30 juz, orang yang hafal sekian ribu hadis ditahdir. Dia baru belajar kemarin di pengajian Jakarta. Nah, ini salah ini. Dari mana? Belajar, belajar. Dan ingat sekali lagi saya wasiatkan, jangan masuk ke zona tahdir bagi penuntut ilmu. Bukan bukan wilayah antum itu. Bukan cuma antum, saya juga bukan wilayah saya. Saya nggak pernah melakukan itu dan saya ajak teman-teman jangan lakukan itu. Jangan tahdir-tahdir orang. Si fulan salah, si fulan salah, si fulan salah, jangan ikuti, jangan ikuti. Dari mana kita? Pernah bicara, pernah ngobrol. Ini harus diperhatikan. Sampai ada seorang ustadz kita, saya sampai ngobrol sama beliau. Waktu saya sudah ngobrol, baru beliau, oh saya minta maaf karena saya tidak tahu Baik, ya? semestinya antum konfirmasi dulu misalnya. Setelah konfirmasi baru kita tahu. Ternyata itu orang-orang yang baru belajar ini cuma mau mencari nama di pengajian, cuma mau supaya cepat dikenal untuk apa. Majelis ilmu teman-teman tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Majelis ilmu begini kalau antum ikhlas, pasti pada saat bubar berbekas dalam hati. Ingin lebih rajin beribadah, ingin lebih mudah meninggalkan atau lebih cepat meninggalkan dosa. Itu efeknya ilmu. Kalau ikhlas itu datang hasilnya. Tapi kalau enggak, makanya tidak ada gunanya sama sekali. Hanya seremoni di pengajian atau hanya testimoni, tidak ada gunanya sama sekali. Majelis ilmu bukan untuk itu, bukan untuk main-main. Tapi untuk lebih mendapatkan dalil jelas ilmu mengubah kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah karena umur terbatas. Kenapa orang antum tersisa sekarang? Ya, tak. Mungkin besok, mungkin sebentar terpilih meninggal. Allahu apa yang kita bawa? Amal soleh. Saya sudah pernah wasiatkan teman-teman menuju ke akhirat bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Masih ingat gak? Apa coba? Bawa ke akhirat amal soleh sama teman yang soleh. Dari amal soleh ke amal soleh apa lagi? Amal soleh ke amal soleh. Dari zikir baca Quran, dari baca Quran, dengar pengajian, apalagi dari nasihat ke nasihat. banyak kebaikan berubah kepada kebaikan. Dan mulai sekarang teman-teman harus yang soleh dan solehah semua. Sudah nggak bisa lagi berteman sama orang-orang yang hanya menarik kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Gak ada waktu untuk itu. Sayang waktunya. Sayang sekali. Coba renungi teman-teman sekalian. Ya. Dan orang yang cerdas, orang kalau sampai kepadanya perkataan dan nasihat, terima berubah. Itu orang yang cerdas. Jangan tunggu hukuman Allah datang baru antum mau berubah. Hati-hati. Kalau nasihat lisan nggak bisa mengubah, Allah datangkan cobaan kehidupan nanti. Bertahap, nomor satu. Nggak bisa juga berat, lebih berat. Nanti sekalian memusnahkan, nanti bahaya. Saya sudah pernah kasih contoh, orang mau berzina, peringatan pertama ketakutan. Berhenti nggak? Takut dilihat orang nggak Nggak mau, langkah lagi. Teman, pasangannya telepon. Tetap juga masuk dilihat oleh tetangganya tetap juga ditangkap sama polisi tetap juga rubuh sekalian hotel nah, dikeluarin dari hotel telanjang dipermalukan sama Allah harus cerdas ini sampai peringatan lisan berhenti selesai harusnya begitu dan jangan bawa dua hal jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh Hah? Dosa habis ceritanya. Masa lalu ada dosa istighfar kepada Allah. Hari ini dan besok semua prestasi terbaik dengan Allah. Ada waktu lagi. Jangan buang-buang waktu. Nyesal antum. Demi Allah teman-teman sekalian seseorang di antara kita pada hari kiamat berharap kembali ke dunia sujud sekali. Kemudian mati. Karena butuhnya dengan setengah pahala. Kita berharap nanti kalau meninggal berharap kembali dunia menginfakkan semua yang ada di rekening kita di jalan Allah. Tapi sudah lewat waktunya. Kita berharap senyum dengan muslim dan bersenang pahala meninggal di sini. Tapi sudah tidak ada harapan lagi. Kalau sudah meninggal, tidak ada harapan lagi. Jangan bawa dosa. Dan kita punya sebuah password yang luar biasa dari Sang Pencipta Allah, taubat. Itu taubat teman-teman. Kapal yang membawa kita di tengah lautan yang kita sudah akan tenggelam dengan ombak yang deras. Ada kapal satu yang menyelamatkan taubat. Naik cepat ke atasnya. Sebelum tenggelam dan jangan bawa musuh. Nah ini yang kita bahas sekarang. Masalah jangan bawa musuh. Jangan lahirkan musuh. Sampai Nabi SAW mengatakan, Jangan ada yang ceritakan keburukan teman-temanku padaku, sahabat-sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadaku lapang. Jangan siapin musuh. Ada orang subhanallah memang tiap hari cari musuh. Tiap hari. Kalau sudah tidak ada mangsanya, istrinya jadi musuh. Anaknya jadi pelampiasan. Tidak ada juga batu. Apalah tembok. Ini penyakit. Ya. Dikatakan dari yang kedua, informasi dari Allah sang pencipta yang maha tinggi dan maha suci tentang ahli wilayahnya, para ahli Allah bahwasanya mereka kalau selalu beramal ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana firman dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina immakkannahum fil ardi الأرض أقاموا wa وآتوا zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan di muka bumi kata sebagian ulama diberikan kerajaan atau kekuasaan atau diberikan jabatan ketua yayasan kah kepala sekolah kah apalah jabatan apa saja niscaya mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Juga firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong, sebagian yang lain. Mereka menyuruh, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat At-Taubah 71 ini menjelaskan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kelihatan laki-laki boleh tegur perempuan, perempuan boleh tegur laki-laki. Tidak boleh diam. Di Saudi itu sudah jelas orang kalau perempuan lewat tersedikit, sedikit tersingkap auratnya, sepanjang jalan dia akan temukan laki-laki terus ada kalau lewat ribu. Ya ukti terbuka auratmu, tutup, bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak mau nah, biasanya ada orang-orang yang lapor kepada polisi. Ini orang kemungkaran. Karena memang di sana ada pemerintahan khusus, ada kementerian, Hai Amil Ma'ruf Nahi Mungkar khusus dibuat oleh kerajaan Saudi kementerian menyeru kepada kebaikan melawan dari kemungkaran kalau teman-teman lagi umroh atau haji bisa lihat itu mobil-mobilnya mereka banyak di pasar-pasar kalau di pasar itu berdiri satu orang di belakang di sebelah kayak syekh gitu pakai jubah di kiri kanannya polisi dua ngawasin pasar ada perempuan terlihat sedikit gerak-geriknya ada kepada hal-hal yang genit nih langsung disorotin dari jauh diikutin dan ada polisinya juga perempuan nanti akan mengawasi. Ada yang pura-pura lempar nomor telepon, apa segala macam, langsung ditangkap. Ya. Azan, tidak tutup toko, dapat denda. Ya. Kalau apalagi kalau sudah sampai di koma 100 ribu real, 350 juta. Tiga kali kedapatan dicabut izinnya seumur hidup. Nggak ada izin bisnis di blacklist di kerajaan Saudi nggak bisa. Makanya orang di situ kalau sudah azan buru-buru tutup semua. Walaupun orang itu fasik. Ada orang subhanallah dia kerjakan ibadah karena keimanannya. Ada orang memang aku boleh buat harus peraturan yang buat dia patuh. Ada orang begitu. Maka harus diterapkan peraturan-peraturan. Biasanya mereka pakai mic di mobil itu. Kalau waktu sholat biasanya orang dipermalukan sama dia pakai mic besar. Oh eh, itu yang di atas sana kenapa nggak sholat? Diteriakin. Kamu ya, turun di sana, yang baju biru, yang turun. Disuruh turun, sampai bergerak. Baru turun. Kalau enggak, dia bawa polisinya tangkap. Suruh tangkap bawa, dibawa kantor dinasihatin. Kasih peringatan-peringatan. Tugas mereka juga menangkap para penyihir-penyihir. Makanya disapu rata penyihir. Bukan kayak kita malam raja lela. malam pasang iklan di koran-koran. memperpanjang jenis kelamin lah apalah namanya segala macam hal ini kalau di dalam hukum Islam tangkap penggal ini. harusnya tangkap semua penyihir-penyihir itu ya malah di orbit ini. termasuk tugas mereka adalah masuk ke penjara-penjara mendakwahi para narapidana dipanggil syekh-syekhnya datang dakwah sampai di penjara Saudi itu sekarang kerajaan Saudi yang saya tahu ya mengeluarkan anggaran khusus narapidana yang hafal Quran dikasih duit dan tidak jarang di antara mereka masuk ke Saudi tadinya tidak baik keluar dua tahun dari penjara itu sudah hafal 30 juz Al-Quran hafal sekian banyak hadis mereka ada yang pulang dari penjara itu jadi dai ada banyak saya dapat informasi dari Pakistan, dari beberapa negara malah jadi begitu. Karena di dalam penjara mereka malah dinasehatin, didakwahin. Mereka bukan seperti penjara yang kita bayangkan. Termasuk tugasnya itu. Ini kalau ada di Indonesia bagus sekali. Ya. Tapi Allah alam antum kena nggak cambuknya nanti. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini dalam mengingatkan laki-laki dan perempuan bukan berarti harus ikhtiar tapi mengingatkan dengan cara-cara syar'i ya. diingatkan mungkin dengan peringatan dilaporkan atau apa saja yang kira-kira tidak melanggar agama dia juga berfirman tentang seorang walinya yaitu Luqman yang sedang menasihati anaknya disebutkan dalam surah Luqman ayat 17 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu, Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kalau antum melihat kemungkaran dan antum tidak pungkiri bahaya di dunia sekali. Ya. Makanya ada hadis Nabi SAW yang jadi standar. Nanti kita akan baca di poin ketiga. Siapa yang lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Jadi kita tidak boleh luput dari situ. Tidak bisa, karena tidak ada orang yang tidak bisa mengkiri dengan hatinya. Kalau tidak malah jadi masalah buat kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang melihat Nah, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran, perumpamaan orang beriman dengan orang yang berbuat kemungkaran, seperti orang yang berada di atas satu kapal. Kapal lagi jalan di lautan, Orang-orang beriman ada di tingkat atas. Orang-orang yang fasik berbuat dosa ada di tingkat bawah. Kenapa? Mereka kalau setiap kali mau ambil air harus naik ke atas dulu melewati orang-orang beriman. Maka kata Nabi SAW, mereka seperti, karena mereka setiap kali mau buat masalah, mau buat dosa, mau zina, mau apa saja, pasti ada orang beriman yang akan mengkanter itu. Karena mereka diwajibkan untuk itu. Maka mereka harus melewati perbuatan mungkarnya ini, mereka harus melewati ambil air. Satu waktu kata Nabi SAW, orang-orang fasik ini sepakat di bawah daknya kapal ini mengatakan, daripada kita naik bolak-balik ke atas, mendingan kita jebol aja kapal. Dilubangin supaya kita ambil air dari bawah, nggak usah naik ke atas lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal, maka kalian akan tenggelam semuanya. Azabnya Allah akan datang merata. Semuanya kena. Karena kita biarkan mereka buat kemungkaran. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Allah juga berfirman seraya mengutuk Bani Israel yang tidak beramal ma'ruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu lebih sama kanu yang fa'alun Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa yang menyebabkan dua nabi Bani Israel, Daud dan Isa alaihissalam melaknat kaumnya sendiri. Artinya mendoakan untuk mereka keburukan. Ada yang didoakan keburukan, bukan semuanya. Karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan durhaka melampaui batas? Kata Allah, mereka satu sama yang lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Berita dari Allah juga tentang sekelompok orang dari Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah karena beramar ma'ruf dan sekelompok lagi dibinasakan karena melalaikan amar ma'ruf dalam surah Al-A'raf ayat 165. Tentu surah Al-Araf ini teman-teman sekalian menceritakan tentang Bani Israel yang tinggal di negeri Ilah. Masih ingat gak ini? Hah? Mana suaranya? Kalau bicara masalah nikah, cepat jawab. Hah? Negeri Ilah masih ingat gak? Siapa yang ingat? Mana? Saya mau kasih buku. Mana? Yang benar Jantan. Hah? Eh, di mana negeri Ida Di Israel, daerah Palestina. Sekarang di Israel, Ahsan. Dulu Palestina. Dia ada di seberang Saudi. Perbatasannya cuma lautan. Baik, apa masalahnya? hari Sabtu. Nah, terus? ketika melanggar. Yang, yang pertama uh, ini mencegah untuk tidak memancing dari Baik. Mencegah orang beriman yang mencegah. Yang kedua? Kedua membiarkan karena uh, bukan urusan kita itu maksudnya. Uh, dia mau melanggar atau tidak melanggar. Yang Siapa yang mereka cegah ini? Kelompok kedua. Yang Nah, ente bercampur baur. <laughs> kasihlah fadal ini baju juga Hah? baik baju anak-anak ini sudah punya anak belum itu bujang bujang kalau bilang dari tadi saya nggak tanya mulai sekarang bujang jangan itu ya nggak boleh itu bujang lama sekali menikah tunggu dajjal Siapa yang dilarang ini? Terus? Sudah, dua saja. Pihak ketiga ini siapa yang larang dia? Yang, yang melarang pihak kedua, eh, pihak pertama. Baik, seperti itu penjelasan. Jadi supaya nggak bingung teman-teman, Pihak pertama melakukan kemungkaran, memancing hari Sabtu yang dilarang. Pihak kedua melarang pihak pertama untuk memancing hari Sabtu. Jadi yang satu melanggar, yang satu melarang. Pihak ketiga, orang-orang beriman yang menahan pihak kedua. Supaya tidak usah melarang kemungkarannya pihak pertama, biarin aja. Jelas? Kasih tadi. Baju juga. Pemilik baju mengizinkan ya sudah. Sudah nikah belum? Alhamdulillah. Syarat bujang nggak boleh ikut ya. Baik. Negeri Ila sudah kita jelaskan. Negeri Ila itu kalau dari Saudi sekarang masih bisa kelihatan perbatasan negara. Kalau kita lagi di Jordania, naik kapal di pesisir kita akan lihat empat negara bersebelahan. Ada Mesir, bersebelahan sama berhadapan sama Saudi, bersebelahan dengan Palestina dan Israel sekarang dan ada Jordania. Jadi Jordania sama Saudi bersebelahan, Mesir sama Palestina bersebelahan. Tapi empat negara ini berada di sekitar Laut Merah. Ya. Negeri Ila dulu masuk dalam Palestina dan dulu ada hukum Nabi Musa alaihissalam sudah tidak boleh memancing hari Sabtu. Cuma rupanya mereka ada yang melanggar dengan cara memasang pancing jala di malam Sabtu Hari Sabtu mereka nggak mancing. Hari Minggu diambil hasilnya. Makanya Allah sebutkan Bani Israel orang Yahudi mau menipu Allah kepada Allah menipu mereka. Ditanya kenapa kalian mancing? Enggak kami nggak mancing cuma masang jala. Ini sama dengan orang yang jalan sama akhwat, alasannya temani akhwatnya. Haram. Nggak boleh. Sekarang konsep ta'aruf disalahgunakan. Nah, konsep tabayun disalahgunakan semua. Jadi akhirnya mereka memancing, ada pihak orang-orang beriman menahan. Jadi dari Bani Israel teman-teman orang Yahudi tidak semuanya buruk ya. Walaupun ada di antara mereka yang melakukan kemungkaran dan memang mayoritasnya begitu, tapi ada di antara mereka yang beriman seperti Musa AS dengan para sahabat-sahabatnya yang beriman itu luar biasa. Ada sahabat-sahabat Musa AS yang beriman kepada Allah dan betul-betul imannya kuat. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran kepada seorang sahabat khabba, seorang sahabatnya Habab bin Araf yang luka belakangnya mengatakan hai Habab sungguh orang-orang sebelum kalian di Bani Israel ada yang ditanam di tanah dibelah dua kepalanya dia tidak meninggalkan agamanya jadi ada memang mereka yang kuat imannya nah yang kuat imannya ini melarang orang-orang yang mancing nggak boleh haram kalau kita biarkan ini masalahnya, nanti akan jadi panjang nih. Allah hukum nanti semuanya kena. Maka datang kelompok ketiga orang beriman juga tapi anehnya mereka bukan ikut sama kelompok kedua melarang kelompok pertama yang berbuat mungkar tapi mereka malah menahan kelompok kedua. Sudahlah nggak usah urus kelompok pertama pertama pasti Allah akan binasakan. Waktu datang azabnya Allah, ya Allah hukum kelompok pertama sama ketiga, yang kedua saja yang selamat. Karena mereka beramr ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau antum tinggal di satu komplek, komplek itu misalnya 15 rumah, 13 rumah pemabuk, antum harus luruskan. Kalau tidak bisa pindah, bahaya. Kalau datang perampok semuanya kena. Kalau konsep listrik, konsep listriknya atau nanti banjir kena semua. Kena kemungkaran dari situ bahaya. Ya. Makanya dalam hadis Bukhari, Ummu Salamah radhiyallahu bertanya, istri Nabi SAW, ya Rasulullah, nuhliku wa fina salihun. Apakah kami akan dibinasakan sama Allah sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Jawaban Nabi SAW, na'am idha kathurul khabath. Iya, kalau kemungkaran lebih merajalela dan tidak ada yang luruskan. Allah ceritakan tentang tadi itu penduduk negeri Ila dalam surah Al-A'raf 165. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka selam, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Yang ketiga dalil nakli tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana sabda beliau dalam hadis Muslim nomornya 49. Kata Nabi SAW, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya Lalu jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan demikian itu adalah iman yang paling lemah. Dalam riwayat lain, dan tidak ada lagi iman lebih lemah daripada itu. Lafaznya ada dua. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatannya. Tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri tentunya. dengan lisan, dengan kekuatan tangan, dengan lisan ataupun dengan hati. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga sahih diriwayatkan Tirmidzi, maaf dihasankan oleh Imam Tirmidzi nomor 2169. Kata baginda Nabi SAW, La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawna 'anil munkari aw la yushikanna aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Atau jika tidak, maka Allah hampir-hampir akan menurunkan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak dikabulkan lagi. Jadi ini perintah, harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menurunkan azabnya atas kalian. Lalu pada saat itu juga kalian kalau berdoa tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi kadang-kadang salah satu penyebab doa tidak diijabah justru muhasabah coba. Mungkin kita pernah lihat kemungkaran tidak kita luruskan. Yang keempat, informasi dari Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkira alaihim falam yaf'alu illa yushiku an bi bi'adzabin min indihi Tidaklah satu kaum melakukan kemaksiatan sedangkan di antara mereka ada orang yang mampu mengingkarinya. Namun tidak melakukannya, melainkan Allah menimpakan azab dari sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Ya. Kemudian juga sabda beliau kepada Abu Tha'lab al-Khursyani ketika ditanya tentang tafsir firman Allah dalam surah Al-Maidah 105, A'udhu billahi rajim, la man dhalla idha tadaitum." Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah berpegang pada petunjuk. Ada firman Allah seperti ini. Ya teman-teman kalau baca harus punya ilmu, belajar dari ahlinya. Jangan cuma langsung mengambil kemudian mengartikan dan aplikasikan tanpa rujuk kepada ahli-ahlinya, para ulama. Firman Allah ini kalau orang tidak paham maka bisa berbahaya di sini. Bunyinya orang yang sesat tidak akan membahayakanmu. Seperti seakan-akan kalau kita fahami secara letter-letter Orang yang tidak mau sholat biarin aja, orang tidak mau puasa biarin aja, terserah. Dia mau maksiat terserah, jangan urus. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian sudah berpegang pada petunjuk. Maka Nabi SAW merincikan firman Allah ini. Ini ini tafsirnya. Beliau berkata kepada sahabatnya, sahabatnya yang mulia Abu Sa'labah Khusyan radhiyallahu ya Tha'laba mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Fa idza ra'aita syuhhan muta'an وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك الأوام إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم قيل بل منهم يا رسول الله قال لا بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا حيث لبى Kata Nabi SAW kepada sahabatnya. Waktu dia nanya tentang firman Allah tadi. Al-Ma'idah 105, orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian berpegang teguh pada tunjuk. Beliau bilang, seru pada kebaikan. Cegah semua kemungkaran. Lalu apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, nafsu yang dipatuhi, dunia yang didahulukan dari urusan agama, dan tindakan berbangga diri dari setiap yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya sendiri, kalau kau sudah suruh kebaikan, kau sudah larang kemungkaran, mereka nggak mau dengar, mereka tetap ikuti hawa nafsunya, mereka tetap kikir, nggak mau dermawan, mereka tetap meninggalkan urusan agama mereka dan dahulukan dunia mereka. Maka kalau sudah diingatkan, hendaklah kau selamatkan dirimu sendiri dan tinggalkan penyimpangan orang-orang itu. Karena semuanya di belakang kalian nanti, maksudnya setelah saya meninggal, kata Nabi SAW, ada berbagai fitnah, ada banyak cobaan-cobaan yang akan terjadi bagikan gelap gulita dan orang yang berpegang teguh kepada apa yang kalian sekarang pegang akan mendapat pahala 50 orang 50 pahala dari kalian maksudnya nanti orang yang datang setelah saya meninggal ya kayak kita generasi insya Allah yang kita datang nanti datang orang-orang ini kemudian mereka pada saat itu berat sekali orang yang dalam riwayatnya dikatakan berpegang pada agamanya seperti berpegang pada bara api diolok-olok, dianggap ketinggalan zaman lah, tidak modern lah, kolot lah, apalah istilahnya. Gitu. Ya. Segala macam istilah syaitonia yang muncul nih. Gitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, yang pada saat itu nanti berpegang teguh seperti yang kalian pegang sekarang, hai sahabat-sahabatku. Karena para sahabat pada saat itu kan istiqomah. Mereka ikuti wahyu, mereka ikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau ada nanti di akhir zaman setelah saya meninggal, orang-orang dari umatku begitu seperti kalian sekarang. Pokoknya kalau Allah, kalau Rasul nggak mau tahu. Apapun tantangannya, rintangannya. Maka akan mendapatkan pahala 50 orang diantara kalian. Kata para sahabat, mungkin dari mereka ya Rasulullah. Maksudnya 50 pahala, satu orang yang baik ini amar ma'ruf nahi munkar dibandingkan 50 orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar di kalangan mereka ya Rasul. Kata Nabi tidak, dari kalian. Kedudukan pahalanya bisa seperti 50 pahala sahabat. Gitu. Asal dia berpegang teguh. Kata Nabi SAW, waktu sahabat mengatakan, apakah bukan dari mereka ya Rasulullah? Kata jawab beliau, tidak. Akan tapi dari kalian. Karena kalian mendapatkan pembela-pembela dalam kebajikan. Kalian masih hidup sama saya. Kata Nabi SAW, wahyu masih turun. Saya bisa luruskan, perangi, hadang, terus. Dan mereka tidak menemukan pembela-pembela padanya. Simpang siur. Oh. Sekarang kita lihat umat Islam diserang oleh umat Islam sendiri. Tidak usah jauh-jauh di pengajian saling serang. Penyakit, tadi saya bilang penyakit tahdir. Sudah kebiasaan. Ya. Nah, tidak ada mangsanya, apa saja ditabrak sama dia. Iseng, temannya disiku, iseng ini, iseng ambil sendalnya, iseng, ada saja. Subhanallah buat masalah. Ini iseng ini nggak boleh dengan Islam sama sekali dilarang. Jadi. Kemudian tentu hadis ini tidak tidak menjelaskan kepada kita kalau kita lebih baik dari sahabat, bukan itu maksudnya. Tapi khusus sebagian ulama mengatakan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar seperti sahabat kerjakan dulu, ya Umar keliling Madinah mencari tahu ada orang yang buat salah atau tidak. Dia buat seperti para sahabat persis perbuatannya sahabat dia ambil ma'ruf, dia naik mungkar, dia semangat mempertahankan agama Allah, berjihad segala macam, baru sama pahalanya di poin itu. Dengan sahabat itu baru bisa pahalanya 50 pahala sahabat di poin itu, dia ambil ma'ruf, naik mungkar. Tapi dia tidak akan pernah mengalahkan kedudukan mulianya sahabat. Karena ada hadis yang masyhur. Ya, jangan kalian caci maki sahabatku karena kalau seseorang antara kalian berinfak seperti gunung Uhud emas semuanya tidak bisa menyampai satu mud atau satu genggam dari sodokahnya mereka, sodokahnya para sahabat. Tapi saksi bahasan kita adalah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Ya, apalagi di zaman-zaman kita sekarang memang harus terus gencar meluruskan dan mengingatkan orang-orang. Dalam hadis selanjutnya, hadis tadi itu hadis yang kita sebutkan itu hadis riwayat Abu Dawud nomor 4341, Ibnu Majah nomor 4014, Tirmidzi 3058 dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis selanjutnya sekarang riwayat Imam Muslim nomor 50. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaktaduna bi amri. ثم إنها تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن wa man jahadahum bi lisani fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah pada umatnya sebelumku melainkan ia mempunyai orang-orang yang setia kepadanya dari umatnya dan pengikut-pengikut yang konsisten kepada sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datang generasi-generasi berikutnya sudah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini yang pernah saya jelaskan teman-teman ya. Jadi ada dua pelanggaran. Melanggar apa yang dilarang, tidak boleh begini, dia buat pelanggaran. Mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, pelanggaran juga. Ini sabda Nabi SAW. Mereka mengerjakan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, nanti kalau terjadi itu pun saya sudah meninggal, kata Nabi SAW. Ada orang yang melihat kemungkaran, dia melawan kemungkaran dengan kekuasaan yang dia miliki, maka dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, ingatkan, maka dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, dia doakan kemungkaran tersebut, maka dia adalah seorang mukmin. Dan tidak ada iman sebesar biji sawi pun di luar itu. Kalau kita lewat ada pelang sampo tidak tidak tutup aurat mungkar. Harus dipungkir Jangan malah ditonton dilihat. Bujang-bujang. Nah. Habis Idul Fitri nggak ada bujang lagi ya. Selalu minta doa saja tapi dia. Dikatakan di sini selanjutnya Ketika beliau ditanya tentang jihad yang paling utama, beliau bersabda, kalimat haqqin inda dhi sultanin jair. Hadis ini di Majah nomor 4012, Ahmad 18351, Nasai 4209, hadis ini sahih. Jihad yang paling baik adalah kalimat yang benar yang diucapkan di dalam di hadapan penguasa zalim. Namun di sini kata para ulama adalah orang yang mengucapkannya memang orang yang sampai pesannya dan memang dia bisa meneruskan kemungkaran itu sebagaimana Imam Ahmad lakukan pada saat khalifah mempertahankan pendapat Mu'tazilah kalau Al-Qur'an itu makhluk ya. maka beliau menyampaikan tapi beliau sempat disiksa dihukum cuma beliau bersabar sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli secara akal kalau Amr ma'ruf nahi mungkar memang diperintahkan yang pertama eksperimen dan kesaksian telah membuktikan bahwasanya apabila suatu penyakit diremehkan dan tidak diobati niscaya akan semakin merebak ke seluruh tubuh dan menjadi sukar diobati. Demikian pula halnya kemungkaran jika dibiarkan dan tidak dicegah pasti akan menjadi lumrah dan akan dilakukan oleh orang-orang dewasa, anak-anak, anak-anak muda pada saat kejadian atau keadaan sudah seperti itu kemungkaran sulit dicegah, sulit dirubah dan tidak mudah diberantas. Lalu sebagai akibatnya hukuman Allah pasti menimpa para pelakunya Suatu hukuman atau azab yang tidak mungkin dielakkan lagi karena demikian. Karena yang demikian itu telah menjadi sunnatullah. Sistem yang Allah ciptakan. Patuh, dikasih kebaikan. Melanggar, dikasih hukuman. Ya. Karena yang demikian itu telah menjadi sunnatullah dan tidak akan pernah berubah atau berganti. Dalam surah Fatir ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa tajida li sunnatillahi tahwila tidaklah yang mereka menanti-nanti melainkan berlakunya sunnah atau Allah atau peraturan yang telah Allah ber, peraturan Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu melanggar hukum patuh diberikan nikmat maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah dan sekali-kali pula tidak akan menemukan penyimpangan dari sunnah Allah itu Coba kita buka teman-teman sekalian beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita kalau Allah yang maha pemurah tidak akan pernah menghukum negeri atau kaum sampai mereka sampai kepada mereka kemungka, uh, perintah ya. Jadi kalau misalnya ada satu komunitas belum sampai kepadanya perintah Allah Subhanahu wa taala maka Allah tidak akan hukum. Kalau belum sampai peringatan tidak akan dihukum. Tapi kalau sudah sampai peringatan kepada mereka Ya, atau ada orang yang faham tidak memungkin ini sampai hukumannya. Dalilnya dimulai dari surah anam Surah nomor 3 ayat 131. Al-An'am surah nomor 3 ayat 131. Sudah lihat? Cepat. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Pastilah Tuhan Muhammad Muhammad tidak akan pernah membinasakan kota-kota secara aniaya. Allah nggak mungkin datangkan hukuman langsung sekaligus sementara penduduknya dalam keadaan lengah. Betul-betul azabnya Allah akan datang itu kalau penduduknya semuanya lalai dan sudah sampai padanya argumen. Tapi mereka tidak mau. Selanjutnya surah Al-Qasas Surah nomor 28 ayat 59. 59 lima sembilan. A'udzubillahi rajim surah 28 ayat 59 wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun dan tidak adalah Tuhan wahai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Artinya kalau Amr ma'ruf nahi munkar sudah ditegakkan sampai kepada mereka argumen maka berarti sudah terbuka celah dari langit akan dihukum. Kalau tidak maka tidak. Kemudian juga ada dalam ayat yang lain ya, ya surah Hud ayat 117. Surah nomor 11 ayat 117. Sudah? Pak Yoyo sudah insya Allah. Sudah? surah nomor 11 ayat 117 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan jadi dari dalil ini menjelaskan kepada kita sunnahnya Allah sistem akan terjadi hukuman kalau memang sudah sampai kepada mereka amar ma'ruf nahi mereka tidak melakukannya kalau belum sampai, mereka tidak dihukum oleh sang pencipta Allah. Yang kedua, terbukti pula dengan kesaksian mata bahwasanya apabila sebuah rumah diabaikan dan tidak dirawat serta tidak dibersihkan dari sampah dalam beberapa waktu, niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni sebab baunya membusuk, udaranya tercemar, kuman dan berbagai bibit penyakit menyebar di dalamnya karena berbagai sampah dan kotoran menumpuk dalam waktu yang cukup lama di dalamnya. Demikian pula halnya sekelompok atau jamaah dari kaum mukminin. Apabila kemungkaran diabaikan terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada upaya pencegahan, sedangkan yang ma'ruf atau yang diperintahkan tidak disosialisasikan, maka tidak akan lama lagi mereka pasti menjadi manusia yang busuk jiwanya dan jahat hatinya. Mereka tidak mengenal kebaikan yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka pada saat kejadian seperti itu mereka tidak layak untuk tetap hidup di permukaan bumi ini dan Allah pasti membinasakan mereka dengan cara dan sebab yang dia kehendaki. Sesungguhnya azab Allah itu kalau datang sangat pedih dan Allah maha perkasa lagi maha membalas dendam. Dari akal yang terakhir yang ketiga, baru kemudian kita tutup dengan etika amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah menjadi kenyataan bahwasanya jika manusia sudah terbiasa melakukan keburukan, maka keburukan itu menjadi baik baginya. Dan apabila ia terbiasa melakukan kejahatan, maka kejahatan akan menjadi perangainya. Demikian pula halnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf diabaikan dan tidak disosialisasikan, niscaya manusia akan terbiasa mengabaikannya dan menghidupkannya kembali pasti dianggap sebagai kemungkaran oleh mereka. Demikian pula kemungkaran, jika tidak segera dirubah dan diberantas, maka tidak lama ia akan menjadi banyak dan menyebar kemana-mana. Lalu menjadi kebiasaan yang membudaya, sehingga dalam pandangan pelakunya menjadi bukan lagi kemungkaran. Bahkan mereka dianggap sebagai kebaikan yang ma'ruf. Ini yang disebut dengan buta hati dan akal terbalik. Naudzubillah. Maka dari itu Allah yang maha tinggi dan maha suci dan Rasulnya memerintahkan kepada orang beriman untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan mewajibkannya atas segenap kaum mukminin demi menjaga keutuhan, kesucian dan kesolehan mereka serta memelihara kemuliaan, kedudukan dan martabat mereka di mata semua bangsa dan umat. Jadi kekuatan kita ada di situ. amal ma'ruf nahi mungkar kapan ditinggalkan maka akan rusak semuanya. Sekarang kita masuk. Baik Ustaz, saya siap amar ma'ruf nahi mungkar. Apa etikanya? Kita lihat pesan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dan kita tutup dengan ini. Kurang lebih ada tujuh pesan beliau di sini. Yang pertama adalah orang yang melakukan amar ma'ruf hendaklah mengetahui hakikat apa yang ia perintahkan, yaitu bahwasanya sesuatu itu adalah ma'ruf menurut agama dan memang telah diabaikan. Demikian pula hendaknya ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah dan hendak ia hubah dan hendaknya kemungkaran itu memang betul-betul telah dilakukan dan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama seperti kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. itu yang pertama etikanya. Harus dia tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Supaya dia suruh ini dan dia larang ini. Dan betul-betul memang ma'ruf ditinggalkan, mungkar dikerjakan. Etika yang kedua, hendaknya ia adalah seorang yang wara. Wara artinya tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah dan tidak meninggalkan apa yang akan dia perintahkan. Jangan sampai dia larang riba, dia riba. Ya. Dia harus orang yang wara supaya berbekas. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan ma'ruf dan kita nasihati orang mudah untuk dia mereka terima. Kalau kita larang kemungkaran dan kita memang meninggalkan kemungkaran, akan mudah mereka tinggalkan. Tapi kalau kita melakukan subhanallah, Allah pun tidak ada efeknya. Jadi walaupun dia ngomong dengan retorik yang bagus pun tidak ada gunanya. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3 A'udzubillahi rajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun Hai orang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat amat besar kebencian di sisi Allah bahwasanya kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Coba dalam surah Al-Baqarah ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, kewajiban dirimu? Padahal kamu membaca Alkitab, ini peringatan untuk Bani Israel, Taurat, dan kita juga tentu dengan ayat Al-Quran ini. Maka tidaklah tidakkah kamu berpikir bagaimana kita suruh orang kita sendiri tidak melakukannya? Yang ketiga, hendaknya jadi sebelum dia ma'amr ma'ruf dia kerjakan dulu, sebelum dia nahi mungkar dia tinggalkan dulu. Jelas ya? Seperti Imam Malik pernah saya ceritakan kisah yang masih ingat gak? Waktu ada muridnya bertanya tentang masalah pembebasan budak. Lalu beliau dua bulan gak jawab, dua bulan. Bukan waktu yang sedikit. Dua bulan kemudian baru ditanya, mana yang bertanya dua bulan lalu masalah pembebasan budak? Saya, Imam. Baik, fadilahnya satu, dua, tiga, empat, lima. Ditanya oleh muridnya, kenapa anda baru jawab? Kata Imam Malik, selama dua bulan saya kumpulin duit dulu untuk bebasin budak, baru saya ajarin kepada kamu. Jadi memang harus dia praktekin. Yang ketiga, hendaknya ia berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, lagi penyantun, memerintah dengan penuh sikap rasa kasih sayang. Nah ini harus digarisbawahi. Karena banyak sekarang anak-anak muda kita mau bermaruh dengan mikor tapi dengan kekerasan, dengan ketegasan, ya. Perhatikan di sini sikapnya penuh kasih sayang dan melarang atau mencegah dengan sikap lembut, tidak tersinggung jika ia harus mendapat perlakuan yang kurang baik atau tidak baik dari orang yang ia cegah berbuat mungkar, misal ditolak apa yang dia sampaikan dari dakwanya dan tidak marah jika disakiti oleh orang yang ia ajak untuk berbuat yang ma'ruf akan tapi selalu bersabar memaafkan dan berlapang dada sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 17 sebelum saya baca konsepnya jangan balas kebodohan dengan kebodohan Jangan balas, tidak ada guna. Balas kebodohan dengan kepintaran. Balas emosi dengan senyum. Jangan balas dengan kebodohan. Jangan mereka gunjing, kita gunjing. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Jangan. Allah berfirman, Luqman ayat 17, A'udhu billahi minasyaitonir wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma'asabah. Inna dhalika min azmil umur. Suruh manusia mengerjakan yang baik, cegah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kalau hmm. dalam amr ma'ruf nahi mungkar ada hal-hal yang membuat kau tidak suka, sabar, ada pahalanya. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang keempat, etikanya hendaknya tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai. Sebab untuk mengetahui kemungkaran itu tidak layak dengan cara memata-matai atau mengintip ke rumah-rumah orang atau membuka pakaian orang lain untuk melihat apa yang ada di baliknya atau membongkar tutup untuk mengetahui apa yang ada dalam bejana yang demikian itu karena agama, agama kita memerintahkan agar kita menutup aurat orang lain dan melarang kita mencari-cari dan memata-matai sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fujurat A'udzu billahi minasyaitonir rajim tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan ambil tugasnya malaikat. Malaikat sudah ditugaskan. Tidak usah ambil tugasnya. Dalam sebuah hadis Bukhari nomor 6064 kata Nabi SAW, La tajassasu. Jangan sengaja mencari-cari aib orang lain. Jangan memata matai ya boleh. Ada orang bertamu di ruang tamunya orang, begitu tuan rumahnya masuk, intip-intip ke dalam. Mau tahu orang itu kemana, kamar mandinya bagaimana, segala macam. Masuk, periksa-periksa orang punya. Nggak boleh. Atau jadi tamu di rumah orang nginap. Udah, ini ranjang, ini kamar mandi, ya sudah, bolak-balik situ saja. Tidak usah cek-cek lagi. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 2699 kata Nabi SAW man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah barang siapa menutupi atau merahasiakan aib seorang muslim niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan malah kita disuruh ekspos. Orang itu tetangga saya sudah nasihatin tuh, tahu nggak dia nggak sholat tuh. Nah, ini maunya ambil ma'ruf, nahi mungkar atau memang sengaja mau menyebarkan aibnya orang beda ya. Malah dia sekarang yang perlu di nahimukan. Sebarin aibnya orang. Tutupin aib itu. Ya. Nomor lima, etikanya. Sebelum memerintah orang yang akan diperintah, hendaknya terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf. Sebab boleh jadi yang ia, ia boleh jadi ia meninggalkannya karena tidak mengetahui bahwa yang ia tinggalkan itu adalah merupakan yang ma'ruf. Jadi sebelum orang diingatkan, Eh, sebelum orang ditegur, mungkin dia tidak tahu, diingatkan dulu. Demikian pula hendaknya mengenalkan kepada orang yang, uh, yang hendak dicegah dari permukaan perbuatan mungkar. Misalnya kita salam, assalamualaikum, kalau sudah tahu belum kalau sholat itu wajib. Lalu kemudian kita sebutkan fadilah-fadilahnya. Ya. Jadi di sini harusnya mengenal kepada mengenalkan kepada orang yang hendak dicegah dari perbuatan mungkar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah kemungkaran Sebab boleh jadi dia melakukannya karena tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah kemungkaran. Imam Abu Hanifah teman-teman, salah satu imam madhab, itu mulai belajar agama di umur 30-35 tahun. 35 tahun, belum ada ilmu agamanya pada saat itu. Gara-gara apa? Dia masuk masjid, sholatnya salah. Keliru, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang di sebelahnya ingatkan. Ayo saudara, tadi sholat musola salah. Mestinya sholat itu begini, begini, begini. Jelas sama dia. Kata Abu Hanifah saya jadi malu. Orang yang ingatnya lebih mudah Umur saya sudah berapa sekarang? Semenjak hari itu belajar agama. Sampai hafal 30 juz Al-Quran. Sampai hafal 500 ribu hadis. Karena orang jadi imam mazhab harus minimal 500 ribu hadis hafalannya. Itu pun dengan sanat-sanatnya ya. Fulan bin Fulan, dari Fulan, dari Fulan, dari Fulan. Harus tahu orang-orangnya. Lengkap 500 ribu. Antum sudah hafal berapa? Bujang-bujang cuma tahu senyum saja. Belum ada istri harus banyak hafalan mestinya. Karena tidak sibuk di rumah. Jadi di sini Imam Abu Hanifah belajar. Akhirnya menjadi imam Madhab. Apa kata para ulama menanggapi? Semua pahalanya dan ini sekarang Imam Abu Hanifah madhabnya diterapkan di Turki ya. Di Turki diterapkan di Eropa secara umum Berapa juta umat Islam mengikuti madhabnya Abu Hanifah rahimahullah. Kata para ulama yang mengingatkan salah sholatnya Imam Abu Hanifah di masjid awal panen pahala Abu Hanifah. Padahal dia tidak berpikir sampai ke sana. Bisa saja orang yang sedang kita ingatkan kebaikan itu ternyata jadi ulama besar nanti kita nggak tahu. Allah bisa saja jadi. Gitu kan. Yang keenam, hendaknya menyuruh atau memerintah dan mencegah dengan cara yang baik Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaklah ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak, seperti dengan cara menyebutkan dalil-dalil targib dan tarhib. Targib artinya janji. Saya sebutkan kebaikan-kebaikan fadilah, fadilah sholat, fadilah sholat. Dia tidak mau baru masuk ke tarhib. Tarhib itu ancaman. Jadi jangan mulai menasihati orang dengan ancaman dulu. Jangan bilang kalau kau tidak sholat dibakar di neraka. Itu namanya tarhib, ancaman. Sebelum itu sebutkan dulu hadis. Sudah tahu belum hadisnya? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada ada kali yang luas, sungai, airnya deras, kalian mandi sehari lima kali. Apakah tertinggal kotoran di badan kalian? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan lima waktu sholat, membersihkan dosa-dosa kalian. Seperti mandi di sungai. Satu hadis, dua hadis, tiga hadis, semuanya berhubungan dengan masalah targib menarik orang untuk mau mengerjakan. Sebutkan fadilah. Kalau nolak baru pindah ke tarhib. Baru pindah ke ancaman. Lalu dikatakan yang selanjutnya teman-teman sekalian, lalu jika tetap juga tidak mau setelah itu, tidak ada perubahan, hendaknya menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang mencela dan keras. Saya akan laporkan kalau tetap dibuat curian ini misalnya, jika tidak ada perubahan juga, maka hendaklah merubahnya dengan tangan kekuatan yang jika tidak mampu melakukannya, hendaklah meminta bantuan kepada pemerintah atau petugas yang berwenang atau saudara-saudara yang lain. Yang terakhir, yang ketujuh etikanya, jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri atau dengan lisan karena khawatir terhadap diri, harta dan kehormatannya, sedangkan ia tidak mampu untuk bersabar atas kemungkaran buruk yang ada akan menimpahnya, kemungkinan buruk yang akan menimpahnya, maka cukuplah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati saja. Karena Nabi SAW memberikan keringanan dalam hadis Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam fa bi qalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Kita nggak bisa lanjutkan semua pertanyaan teman-teman sekalian. Kita berdoa semoga Allah memberkahi majelis kita ini dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga semua amal soleh yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan baik itu kita sengaja atau tidak sengaja kecil ataupun besar samar ataupun nyata semuanya diganti dengan kemahamurahan sampai cipta menjadi pahala dan kita selalu mendoakan Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai seluruh muslimin berada di bawah naungan bendera ukhuwah Islamiyah dan mereka beribadah dengan Al-Quran dan Sunnah dan semoga juga dikawal pemimpin pemimpin muslim yang baik yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain tidak akan pernah kita lupakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua.